Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala jami'il mahamid من به تفرج القروب وتكشف الشدائد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا حي يا قيوم يا واحد أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ingkang kula hormati, ingkang kula takzimi para sesepuh, para alim ulama, para habaib, para kiai, wabil khusus sahibul fadilah al ustad al habib Jamal bin Ahmad bin bin Toha Agil, dan para alim ulama yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi, mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau Alhamdulillah Kulau kali panjenengan di tempat yang sangat mulia ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut dan menghiasi bibir kita dengan nama yang paling mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dorongan kita keluar dari rumah tidak ada lain karena cinta kita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dorongan kita keluar dari rumah boten gara-gara onok berkati. Eh, boten gara-gara onok panganane nanging kepingin angsal barokai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi niatan kula kali panjenengan medal saking griya menuju tempat yang sangat mulia ini. Semoga kita juga berharap berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.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 Dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa bi rahmatihi dan dengan rahmatnya Allah qala sayyidina Abdullah bin Abbas wa huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu Hendaklah dengan dua ini kita mendapatkan fadl dari Allah dan kita mendapatkan rahmatnya Allah. Maka hendaklah kalian berbahagia. Hendaknya kalian senang. Hendaknya kalian memperingati. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk gembira, untuk senang, untuk merayakan dengan dua hal ini. Yang pertama angsal ilmu ni Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mana ilmu tersebut bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mana dengan ilmu tersebut bisa menerangi menjadi pelita kehidupan kita di dunia ini. Dan ilmu itu merupakan warisannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi, para rasul mboten marisaken dirham, mboten marisaken dolar, mboten marisaken rupiah, nanging Kanjeng Nabi marisaken ilmu. Terserah umatnya nyenengan ngaku dados umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampean luwih milih warisane Kanjeng Nabi Nopo milih warisane sinten Abu Rizal Bakri ngenteni ngenten nggih Lek kapan jenengan kepingin angsal warisane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmu ilmune Kanjeng Nabi monggo marek teng para ulama monggo lenggah kali para habaib para asatid para kiai Alhamdulillah Masjid Abu Bakar Siddiq mereka niki nggih keluwek napa semua warga niki tanggane pondok. Eh, sing paling api-api tonggo. Eh, Dirose Kanjeng Nabi lek kapan sampean golek perumahan, kepingin tuku oma. Dirose Kanjeng Nabi aljar qobladar. Milio tonggo terlebih dahulu saat derengi milih oma. Eh, alhamdulillah berapa banyak kampung, berapa banyak warga yang mendapatkan barokah daripada orang alim di situ, daripada orang soleh di situ. Bahkan ada hadis soeh yang menjelaskan jikalau di kampung wonten sing hafidul Quran, wonten sing apal Al Quran, niku sakit mensyafaati 40 rumah sebelah kanan. 40 rumah sebelah kiri, 40 rumah arah arah depan, arah belakang. Angsal syafaati tiang sing hafidul Quran. Maka ambillah kesempatan yang sangat mulia ini dengan mendekat kepada para ulama, dengan mendekat kepada para habaib, para asatid sehingga urusan agama kita lurus benar dengan warisannya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan, itu kita diperintahkan untuk gembira dengan mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. boten gembira gara-gara angsal duit sing kathah boten Mboten gembira gara-gara anak kula kali panjenengan angsal hadiah Nobel nopo terserah. Nanging gembiralah dengan anak yang khatam Al-Qur'an. Gembiralah dengan anak yang bisa membaca Fatihah. Gembiralah dengan anak yang mampu untuk berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu semestinya yang kita rayakan gembira dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah untuk gembira, senang dengan mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya saya adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian semuanya. Untung besar kita menjadi umatnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Meskipun umure pendek-pendek. Hasaldu ummati ma baina sittin ila sab'in. Waktu ni umatku niki umur antarane swidak sampai petung puluh tahun. Niku umure umatnya kanjeng Nabi. Umur a'maruhum qasirah dibedakan atau dibandingkan dengan umurnya para umat terdahulu sangat panjang-panjang sekali. Sampai Nabi Allah Adam alaihissalam diriwayatkan umure lebih dari seribu tahun, ketinggalan wonten cucu e sing api ngonten tanggelet teng Allah sinten cucu niku Nabi Allah Dawud alaihissalam. Napa dirasa Nabi Allah Adam, ya Allah, karena kulo seneng teng cucuk kulo niki sampai no umur kulo satu tahun ae wis. Dikekno umure. Kok wonten samangkin rental umur paling eh sering kita orang dat sering kita datang ke situ. Ini nanti enten sinten sing kajenge ngedol umur. Umure umatku, umure umat Kanjeng Nabi Muhammad niku antarane Swida kali 70 tahun. Nggih. Teng naso Diniyah diriwayatkan wonten setunggali ibu meratapi kepergian anaknya. Ketika wonten tiang soleh lintang kuburane ibu nangis teng kuburane tirose tiang soleh niki sampun labu bu lemet pat pecah nggih pecah sampean no Napa tirose ibu niki? Nggih kula ridho pun nah, nanging saken anak kula tasih alit dereng ro rasane enake donya. Pinten sepi umure? tanging tasik atus swidak tahun. Niku tasik alit niku, Pak. Tasik cilik. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam khitan wa kana ikhtatana wa wa ibnu samani nasanah. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam khitan umur 80 tahun. Niku tasik alit. Nggih. Nanging umur umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur yang pendek namun berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Insya Allah amal kita semuanya kita menjadi umat yang paling dahulu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu rahmatnya Rasulullah. Tirase Kanjeng Nabi Masali wa masalukum kamasalil farasi yatahafatuna 'alan nar wa ana akhidun bihujazikum. Terus kanjeng Nabi, perumpamaan saya dan kalian semua wahai umatku, kalian itu seperti laron. Kalau kali itu diibarat no kali kanjeng Nabi kayak laron. Laron itu senangnya teng Tenggeni Teng geni. Begitu juga umatnya Rasulullah lebih memilih masuk neraka daripada surga. Nih. Napa terus kanjeng Nabi rahmati kanjeng Nabi, wa ana akhidun bi hujazikum. Saya memegang Hujas, hujas niku bangkean niku lho. Dicekeli, aja nyemplung nang neraka. Ibarate Kanjeng Nabi mboten nyekeli pucuke kelambi ngenten kuwatir njegur nang neraka umat niki. Nanging saking rahmate Kanjeng Nabi dicekeli kali Kanjeng Nabi bangkeane. Makanya besok malaikat Malik Khazinun Nar penjaga neraka Gawo bin Heran kok ada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad rokok neraka lho kok wonten. Saking nemen Berapa banyak rahmat yang diberikan Allah barokai Kanjeng Nabi wonten Lailatul Qadar. solat jamaah pinten-pinten ganjarane, medal saking griyo hadir majelis taklim pinten-pinten ganjarane nyambangi wong loro pinten-pinten ganjarane luar biasa umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku insyaallah masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Nggih. Illa man aba kecuali tiang sing boten purun aneh. Diajak melbu surgane Allah Subhanahu wa taala Kali kanjeng Nabi mboten purun mlebu surga. Sinten ya Rasulullah man ata'ani faqad dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah melebet surga. Orang yang durhaka kepada Rasulullah tiang niku tiang sing mboten purun melebet surga. Maka bagaimana keadaan hati kita sekarang? Kita tanya sendiri, hati kita ini seneng nggak solawatan, seneng nggak melantunkan solawat dengan riang, dengan gembira tadi. Ini semuanya karena barokah barokahnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, teng rokok ini wonten maulutan, pak. Percaya ya? Teng rokok, wonten maulutan. Lho kok iso? Eh, Wonten sing namine Abu Lahab. Abu Lahab niku pamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teng sahih Bukhari mimpine Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu kasebat kalau memang setiap hari Senin Abu Lahab mendapat keringanan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dadi wonten maulud teng neraka berarti. <laughs> wonten wong macem-macem wong sak mangken ngarani maulutan beda, ah ngarani maulutan syirik, Ngarani maulutan boten ibadah. Sampeyan tingali, tempatnya teng masjid. Masjid niku Baitullah. Luar biasa. Kenapa Abu Lahab mendapatkan keringanan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala karena ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab niki semerap Abu Lahab Lahab niku napa mulat-mulat, lahap. Nggih, api yang melahap-lahap. Saking napa nih sifatnya Abu Lahab niku murang-muringan wis bludrek. Nggih. Pokoke murang-muringan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir sebelum fajar sidik. Sebelum fajar menyingsing, pas fajar tamal infisol. Pas fajar lahirlah pada waktu itu dua fajar. Fajar yang selamanya tidak akan sirna, tidak akan tenggelam sama sekali, yaitu fajarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, fajar yang biasa, kadang pergi, kadang datang. Niku wakdal kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Lahab gadai budak perempuan yang bernama nama bernama Suwaibah Aslamiyah. Suwaibah Aslamiyah ini dikengken memang. Kalau ada apa-apa, ada kabar tentang kelahiran keponakan saya, anaknya adik saya Abdullah, adiknya. Beritahu saya, kapanpun kata Abu Lahab kapanpun Wonten Suai Bah buatan pikir panjang, diketok niku nopo. Omai Abu Lahab waktu subuh enak-enak wong turu. Buka lawang Abu Lahab ngamuk-ngamuk, waktu enak-enake wong turu diganggu. Napa terus suwaibah? Saya ini memberikan kabar bahwa Sayyidah Aminah putranya adik sampean Abdullah lahir. Melihat mendengar kabar kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berubah. Wajahnya Abu Lahab sing mau mendelik, murang-muring kate napa? nyeneni sinten Suwaibah niku seneng, senyum, oh lahir. Karena saking gembiranya Abu Lahab Suwaibah Aslamiyah dimerdekakan lillahi taala. Wis kon saiki gak dadi budak kok meneh, bebas. Nggih. Allah boten lali kegembiraannya seorang Abu Lahab maka setiap Senin di tengah-tengah neraka jahanam keluar air yang sangat jernih dan dingin untuk meringankan siksaannya Abu Lahab gara-gara senang dengan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kesenangan itu keluar dari hatinya seorang yang mukmin, keluar dari hatinya seorang muslim, keluar dari hatinya orang yang benar-benar mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka dalam tiba walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan lakana wajib. Jikalau kita membuat maulid setiap hari untuk kesenangan kita dengan rahmatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka niscaya itu hal yang harus dilaksanakan. Maka alhamdulillah kita berkumpul di sini untuk memperingati maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak cuma mengaku cinta ke Rasulullah, tapi kita betul-betul menjaga syariatnya Rasulullah melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang kita damba-dambakan adalah syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita ditakdirkan berkumpul di masjid yang mulia ini semoga juga besok dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surganya Allah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amin amin ya Rabbal alamin walafu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh